Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Sulfiyyah wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki atau mengulangi kembali sedikit pembahasan kemarin yang sempat tertunda atau terputus barakallahu fikum yaitu pendalilan mengenai hukum asal perintah itu litarahi ada yang berdalilkan dengan apa kemarin halaman 183. 183. Nah, kalau fikum. Apa? 183. Perhatikan di situ. Mereka berdalilkan dengan kisahnya Rasulullah SAW ketika menunda haji wada. Menunda haji. Awal mulanya kan disyariatkan haji tahun berapa kemarin? 6 Hijriah. Ditunda sampai tahun 10 Hijriah. Nah, Berarti menunjukkan perintah tersebut tarahi, boleh ditunda. Itu alasan mereka seperti itu. Kita lihat sini, wa ammal istidlal bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhkhara al-hajj ila sanatil 'ashirah ma'a fardhihi fi as-sanatil sadisah. Perhatikan situ ya. Adapun pendalian mereka bahwasannya Rasulullah SAW menunda eh, menunda haji sampai tahun 10 Hijriah. Padahal haji itu wajib diwajibkan pada tahun berapa? 6 Hijriah fala yasihu al-istidlal bihi, enggak dibenarkan. Pendalilan atau berdalil dengannya enggak dibenarkan. Li'anna al-madhkura fi sulh Hudaybiyah laisa ibtida' al-hajj wal umrah masyaallah. Dikarenakan yang disebutkan pada tra pada tragedi kejadian sulh al-Hudaybiyah, perdamaian al-Hudaybiyah itu bukan permulaan haji dan umrah, bukan permulaan. Paham Bukan permulaan Walakin itmam al-haji wal umrah, tapi bentuk penyempurnaan haji dan umrah. Sehingga bukan permulaan. Kalau permulaan mungkin, tapi ini bukan permulaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja Rasulullah mungkin belum sempat kecuali pada waktu hendak apa? Barakallahu fikum atau ketika di akhir hayat beliau. Kita lihat Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa atimul hajj wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Ta'ala. Fal itsmam syai'un wal ibtida' syai'an akhar. Permulaan itu penyempurnaan itu sesuatu, sedangkan permulaan itu sesuatu yang lain. Jadi beda ya. Penyempurnaan dengan permulaan itu lain. Kalau permulaan mungkin ditunda baru benar beristidlal ini. Tapi hajinya Rasulullah tersebut bukan permulaan. Paham ya? Bahkan sebagian mereka dari kalangan para sahabat sudah ada yang sebelumnya. Hanya saja Rasulullah sempat hajinya pada pada waktu apa? Haji wada, haji perpisahan itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa yadullu li hadza aidan anna ayat fardil hajj hiya qauluhu ta'ala fi Ali Imran. Yang menunjukkan akan hal ini juga adalah apa ayat tentang wajibnya haji adalah firman Allah taala dalam surat Ali Imran. Apa itu? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya kepada Allah lah kewajiban haji untuk manusia. Paham ya? Kewajiban haji atas manusia bagi siapa? Bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, hanya untuk Allah kewajiban manusia untuk berhaji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan. Mampu di sini ada berapa kemungkinan? Ada berapa syarat? Mampu di sini ada dua syarat, mampu apanya dan apanya? Eh, mampu fisiknya dan mampu hartanya. Naam. Wa hadhil ayatu nazalat fi 'amil hufud fi sanah tasi'ah min hijrah. Ayat ini turun pada apa? 'Amil wufud, pada tahun wufud, yaitu waktu itu ada utusan nabar barakallahu fikum pada tahun 9 Hijriah. Karena awal mulanya Rasulullah pernah mau berangkat, dihadang gitu loh. Dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, enggak boleh. Kalau mau haji atau mau berangkat umrah tahun depan katanya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Na'am barakallahu fikum. Utusan-utusan banyak yang sudah berangkat. Namun nama kufar Quraisy menghalang-halanginya. Wa yadullu dzalika aidan minal ma'na, termasuk menunjukkan juga yang berupa makna anna Makkah qabla al-fath kanat bilada syirkin. Ini penting ini. Dulunya Makkah sebelum Fathu Makkah, sebelum tahun 8 Hijriah, itu Makkah itu apa? Negeri kesyirikan negeri kesyirikan sehingga ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya enggak? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal musaitanam. Wal musaitir 'alaiha al-musyrikun. Musaitir itu yang menguasai dan yang menguasai Mekah saat itu orang musyrikun. Fakana min al-hikmah an yu'akhir Allah Subhanahu wa taala faridatul hajji hatta takhallus al muslimin. Masyaallah. Maka hikmah Allah Ta'ala menunda, mengakhirkan hajinya Rasulullah. Kewajiban haji ini ditunda kenapa? Ditunda tahun 9 Hijriah tadi ya. Nah barakallahu fikum. Karena apa? Kenapa kok ditunda? Dikarenakan agar murni untuk kaum muslimin. Kan 8 Hijriah kan apa? Fatu Mekah ya enggak? Setelah Fatu Mekah, Mekah jadi negara negeri untuk siapa? Kaum muslimin. Sehingga murni gitu loh ya. Kalau sebelumnya kan mungkin campuran. Ya enggak? Oh sebelumnya campuran, ada muslimin, musyrikin. Tapi setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, kemudian hajinya misalkan tahunlah taruhlah apa? 9 Hijriah atau 10 Hijriah, murni enggak sekarang? Murni enggak situ? Murni kaum muslimin. Paham salah ya? Seperti itu maksudnya. Jadi Allah taala ketika menunda menunda keberangkatan hajinya Rasulullah dan juga segenap para sahabat Nah, itu diantaranya apa diantaranya barakallahu fikum hikmahnya murni untuk kaum muslimin karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tapi kalau misalnya tahun 5 Hijriah, tahun 6 Hijriah misalkan, masih negeri kaum kufar. Maksudnya orang-orang kufar kufar Quraisy banyak sekali di situ. Seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum kata beliau Amma antakuna bi'aidil musyrikin fa innahum rubbama yasudduna an-nas karena sadduhum fi amil hudabiyah Benar ini. Kata beliau, kalau eh, pun seandainya haji tersebut diwajibkan dalam keadaan apa? masih berada di tangan kaum musyrikin, Mekah maksudnya berada di tangan kaum musyrikin, fa innahum rubbama yasuddunan nas. Bisa jadi mereka orang musyrikin itu menghalang-halangi manusia. Kama sadduhum fi amin hudabiyah Sebagaimana mereka sudah menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi kaum muslimin pada tahun apa? Hudaybiyah. Karena pada tahun Hudaybiyah itu kaum muslimin yang mau berangkat itu dihalang-halangi. Enggak boleh berangkat kalau mau berangkat tahun depan. Dengan syarat-syarat yang mereka letakkan, syarat yang tidak adil intinya. Paham ya? Syarat yang tidak yang tidak adil. Allah musta'an seperti itu. Kita lihat Faswab anil amrul mutlak lil faur. Ini kembali ke kaidah kita yang inti. Pendapat yang benar bahwasanya perintah yang sifatnya mutlak itu lil faur. Apa lil faur? dikerjakan secara langsung nggak boleh tunda amma maqayyadahu bitarahi adapun yang ada ikatan apa ma amma ma quyida bitarahi adapun suatu, suatu perintah yang diikat dengan lafaz tarohi maksudnya dengan tarohi boleh tunda fahuwa ala tarahihi maka dia kembali kepada apa hukum tarohi maksudnya bagaimana boleh tunda paham belum jadi kalau ada ikatan seperti itu Nah barakallahu fikum, hukumnya apa? Si bisa ditunda sesuai dengan tanda atau qarinah yang ada tadi barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fil din azan wa zakumullah wa amma ma qayyida bi fawriyah fa huwa 'ala al-fawr bil ittifaq. Kata beliau, adapun yang dikasih ikatan fawriyah harus dikerjakan secara langsung, maka dikerjakan secara langsung ittifaq, secara kesepakatan para ulama. Mohon insyaallah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dilihat dari apa berarti? Qarinah Dilihat dari korina, nam barakallahu fikum, suatu tanda yang semisalnya. Naam. Nah, barakallahu fikum. Ewa, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya untuk menentukan perintah tersebut dikerjakan langsung atau boleh tunda, tergantung dengan apa tadi? Korina tanda. Paham ya? Tergantung dan korinah itu tanda. Dengan tanda tersebut akan diketahui bahwasannya perintah tersebut diikat atau tidak dengan na'am barakallahu fikum tarahi yaitu boleh ditunda. Kalau misalkan ada ikatan dengan tarawih boleh tunda berarti tunda. Kalau tidak kembali ke hukum asal apa harus dikerjakan secara langsung. Kita lihat fa fabadiriz zaman maka segerakanlah waktu untuk dikerjakan. Hadhi isyaratun ila illatin ila ila illati kaunil amri alal faur. Ini mengisyaratkan kepada apa? Kepada ilah sebab atau alasan keadaan perintah itu alal faur dikerjakan secara langsung. Ya, perintah itu dikerjakan secara langsung. Wa annahu yanbaghi lil insan an yantahiz al fursah madama farighan syaban qawiyan masyaallah. Dan selayaknya bagi manusia untuk menggunakan fursah-fursah kesempatan selama dia itu masih farihon kosong waktunya, syaban masih muda, kowi yang kuat. Masih muda, kuat, waktunya kosong, segera gitu loh. Eh, jangan ditunda-tunda, itu maksudnya. Nah, value budget zaman maka hendaknya dia bersegera untuk apa? nah menunaikan waktu tersebut. Li'anna zamana yataghayyar dikarenakan waktu itu berubah-ubah. Waktu bisa berubah-ubah. Nah, sekarang mungkin antum sehat, besok sakit, ya enggak? Enggak terasa kan kadang enggak terasa, mungkin sakit datangnya tiba-tiba. Awal mulai sehat, pagi sehat, sore sehat, sehat, malam juga sehat, tiba-tiba sakit mendadak. Nah, ada juga seperti itu. Jadi, zaman itu berubah-ubah itu ya. Nah, kata beliau, "Fakam min salimin usiba bi'aibin Betapa banyak orang yang yang selamat, sehat, tapi ditimpa dengan suatu penyakit. Paham ya? Dia kelihatan nampaknya dohirnya sehat badannya, tapi tiba-tiba sakit. Wa kam min sahihin usiba maradin dan ini sekedar, sekedar ungkapan yang pertama tadi ya. Fakam min salimin usiba aibin. Betapa banyak sesuatu yang dia itu selamat dari cacat tapi terkadang ada catatan juga. Wa kamin sahihin usirin maradin dan betapa banyak orang yang sehat terkadang ditimpa suatu penyakit. Jadi orang itu nggak mungkin sehat terus. Pasti kadang ada sakitnya. Karena kalau orang sehat terus nggak pernah sakit, disebutkan dalam hadis itu apa itu? Rasulullah mengatakan man arada an yang ila rajulin ashabin nar yang ila hada. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang termasuk penduduk neraka, lihatlah pada orang ini yang enggak pernah sakit. Paham ya maksudnya nggak pernah sakit panas dan semisalnya karena kisahnya itu kan ada orang yang sakit panas kemudian ada ditunjukkan ya Rasulullah ini orang nggak pernah sakit panas. nggak pernah timpa sakit wala syai', sakit panas dan semisalnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin melihat kepada salah seorang penduduk neraka lihat kepada orang ini. Karena orang kalau sakit itu wajar, sakit itu bisa menebus dosa. Ya enggak? Ya enggak? Kita lewati kan? Na barakallahu fikum man asaba musibatin ma asaba min musibatin apa itu? min min musibatin aw wasabin aw hammin wala hammin wala wala huznin illa hatta syauka yushaquha illa kafarallahu min khatayaha min khatayah hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah paham ya? Naam. Ayo man asaba min musibatin Barang siapa yang ditimpa suatu musibah, nah berupa kesedihan atau keletihan atau rasa capek atau rasa nam barakallahu atau penyakit yang ada sedih atau misalnya hingga duri yang menusuk dia itu pun apa Allah taala jadikan sebagai penggugur dosa. Jadi kalau orang nggak pernah sakit sama sekali itu dipertanyakan. Mesti dia pernah sakit walaupun sekali atau dua kali. Tapi yang pernah itu loh. Kalau nggak pernah sakit sama sekali kan aneh sekali ya. Nah, sakit macam-macam ada sakit gigi, sakit juga kan? Iya enggak? Sakit gigi itu ujiannya besar loh ya. Daripada antum misalkan sakit kena misal kena alpot, sakit kena kena knalpot mungkin ketika panasnya saat kena saja. Antum oles pakai pasta gigi itu odol, setelah itu nanti sudah selesai. Tapi kalau sakit gigi bagaimana coba bayangkan? Suruh suruh bertahan itu tahan mana coba? Duduk itu. Tahan yang menahan bekas bekas luka apa? Kena kena knalpot tadi daripada menahan duduk dalam keadaan menahan sakit gigi. Pertanyaan enggak usah. Sakit gigi luar biasa nggak sembarangan. Paham ya? Terkadang apa rasanya itu semua jasadnya merasakannya. Nah, seperti itu berarti apa? Kalau orang nggak pernah sakit sama sekali dipertanyakan. Nah, nah ini kata beliau Betapa banyak orang yang sahih yang sehat usi, babi maradin terkadang ditimpa dengan sebuah penyakit. Wa kam min ghaniyyin iftaqar. Masyaallah. Betapa banyak orang yang kaya tiba-tiba menjadi fakir. Ada nggak seperti ini? Banyak orangnya awal mulanya kaya, usahanya sukses, tiba-tiba bangkrut mendadak. Banyak bisnisnya gagal total misalkan. Paham ya? Tanam modalnya bangkrut misalkan. Tiba-tiba jadi fakir. Ada seperti itu. Karena zaman itu berubah-ubah. Ya enggak? Masa, zaman, waktu itu berubah-ubah. Oleh karena itu kalau ada perintah segera. Wa kam min farighin istaghalla bil istaghal. Betapa banyak orang yang farigh punya waktu luang tiba-tiba istaghal sibuk Ketika nggak ada kerjaan mungkin waktunya luang. Nah, ketika luang itu digunakan. Falyubadir al-insan az-zaman wal yakum bima amarahu Allah bih masyaallah. Maka hendaknya seseorang itu bersegera mengambil zaman waktu tersebut wal yakum hendaknya dia segera mengerjakan bima amarahu bih dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya. Jadi disegerakan karena ketika dia ada waktu luang, kemudian sehat, kuat, longgar, ada kesempatan. Kok dia nggak mengerjakan nanti menyesal ketika sudah waktunya sempit. Mahum salah ini Abdullah mahum. Ayo na'am. Jadi kalau ada kesehatan itu kesempatan, fursah. Qauluhu illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan. Ini maksudnya untuk mengalihkan kepada apa? Faur menjadi tarawih Ay illa idza dallat dalil ala annal amra ala tarakhi falaysa lil fawr, masyaallah. Kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu untuk tarakhi. Apa tarakhi tadi? Penundaan, boleh ditunda, boleh diakhirkan pengerjaannya. Walaysa lil fawr, bukan untuk segera dikerjakan. Fahina idin nakhud bid dalil. Berarti kita kembali kepada dalil. Pada saat itu pula kita kembali ke mana? Dalil. Berarti kalau perintahnya litarohi berarti tarohi. Contohnya apa? perintah untuk menggantikan puasa Ramadan yang terluputkan yang dia tidak mengerjakannya. Itu tarohi atau faur, kita katakan tarohi. Karena boleh ditunda sampai Sya'ban. Dalilnya mana? Kisahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau apa? Menundanya sampai datang bulan Sya'ban. Berarti menunjukkan bukan faur untuk menggantikannya, tapi diganti. Mafhum? Eh seperti itu kita lihat. Eh, Fahina idzan na'khudh bidalil. Misaluhu kama sabaqa fi qada'ir Ramadan, contohnya sebagaimana sudah kita lewati mengenai kodok Ramadan. Mengqada' itu mengganti, bedakan kodok dengan apa kemarin? Ada. Qada'un sama ada'un lain atau beda Abdul Aziz? Beda. Kalau kodok itu menggantikan, kalau ada menunaikan. Kalau salat namanya ada atau kodok ala salat? Ada. Kalau salat menunaikan, enggak ada kodok dalam salat. Ya enggak? Suatu ketika ada perempuan nanya kepada Aisyah mukminin Ma balu kaum, ma balu kaumun, Ada apa mereka? Eh, kaum tersebut. Naam barakallahu fikum. Naam. Apa itu lafaznya itu? Ada apa kaum tersebut? Yu'mar biqada'is saum walam yu'mar biqada'is shalah. Kenapa kok mereka diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi enggak mengkodok salat? Naam barakallahu fikum. Kemudian apa? Disebutkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan aharuriyatun anti Apakah kamu punya pemikiran khawarij? Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Lastu biharuniyah walakinni as'al." Aku bukan orang khawarij, tapi aku bertanya saja. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu anha, "Kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam nu'mar biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah." Dulu kita di zaman Rasulullah SAW diperintahkan untuk menggantikan puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi kalau salat itu bukan mengkodok tapi adaun. Sehingga kalau sudah di luar waktu, Para ulama berbeda pendapat. Kalau sudah di luar waktu ada yang mengatakan di luar waktu maka enggak perlu dia mengkodoknya. Paham ya? Tapi kalau masih ada waktunya, saat dia sadar, saat dia ingat, langsung dia mengerjakan namanya adaun. Paham ya? Namanya ada. Kalau kodok tidak ada. Naam. Jadi kalau misalkan taruhlah dia kafir selama 30 tahun, masuk Islam selama 30 tahun itu enggak perlu dikodok salatnya. Paham ya? Cukup dia memperbagus Islamnya, memperbaiki apa amalan dalam Islam tersebut diampuni semua 30 tahun yang selama ini dia kafir misalkan. Paham ya? Enggak perlu diulangi salat selama 30 tahun enggak perlu. Paham ya? Seperti itu, nah Karena kalau salat itu qada anu ada, adapun kalau puasa itu na'am barakallahu fikum menggantikan puasa namanya qada karena puasa ada qadanya. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum idza aftara lis safarin aw maradin. Sambungan yang tadi itu Sebagaimana sudah kita lewati mengenai kodok puasa Ramadan, ida aftar li safarin aw maradin. Apabila dia berbuka karena safar atau karena nam sakit. Faqad qala Allah Ta'ala sungguh Allah Ta'ala berkata, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya menggantikan di hari-hari yang lain. Ucapan fa'iddatun fa'iddatun min ayyamin ukhar, menggantikan di hari-hari yang lain itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tidak harus dikerjakan langsung. Boleh di hari-hari yang lain boleh dikerjakan di bulan-bulan yang lain selama belum masuk bulan Ramadan lagi. Bahkan sampai Sya'ban boleh enggak? Eh? Boleh. Nah, kita lihat sini. Fahadil iddah la yajib 'alal insan an yubadira biqada'iha. Iddah ini Nah, barakallahu fikum, beberapa waktu ini, beberapa hari atau waktu ini tidak diwajibkan seseorang itu bersegera langsung menunaikan bersegera apa biqadaiha menunaikannya atau menggantikannya Belahu an yuakhiraha hatta yabqa ala ramadan ats-tsani misal ma alaihi min ayyam masyaallah bahkan diperbolehkan dia menundanya sampai tinggal tersisa perhatikan ya sampai tinggal tersisa untuk ramadan yang kedua seperti hari-hari yang dia itu hutang paham lu maksudnya walaupun hutangnya 10 hari 10 hari ya 10 hari. Boleh dia menundanya sampai bulan Sya'ban tanggal 30. Berarti tinggal berapa hari lagi? Tinggal 10 hari lah. 10 hari lagi kan? Di saat itu dia baru menggantikan 10 hari. Paham maksudnya? Dia hutang 10 hari. Menggantikannya berapa? Kenapa, Bang? 20 hari, anak bilang 30 eh? ya? Ayo, 15 ya, apaan? Nah, Allah musta'an. Nah, utangnya dia 10 hari Kemudian dia menundanya sampai bulan Sya'ban tanggal 20. Berarti tinggal 10 hari kan? Di saat itu dia menggantikan boleh enggak? Boleh. Bahkan wajib power di situ. Ya enggak? Karena tidak ada hari lagi, enggak ada kesempatan lagi sudah di situ. Nah, itu maksudnya boleh ditunda. Itu intinya itu. Kita lihat sini. Fa'idha idza anna 'alaihi 'ashr ayyam, kalau ditakdirkan taruhlah dia itu hutang 10 hari falahu an yuakhiraha ila yaumil isrin ya kan boleh dia menundanya sampai hari ke-20 min Sya'ban bulan Sya'ban min sana saniyah dari nam kalau fikum dari apa tahun yang kedua nanti. Paham ya? Karena setelahnya nanti mungkin nam Ramadan itu kan jadi seperti itu. Ai idza baqiya alaihi bimiqdar ma aftar. Kalau masih tersisa masih tersisa apa? kewajiban atasnya untuk mengganti sesuai dengan kadar yang dia buka. Paham belum maksudnya? Jadi kalau utangnya 10 berarti dia menundanya sampai bulan Syaban tanggal 20 pun nggak masalah karena 10 masih pas. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau menunda sampai tanggal 25 ya jangan. Karena nanti masih hutang 5 belum lunas. Paham ya? Mafhum Isa? Ya, Ayo, kita lihat lagi. Fa innahu yajibu alaihi an yaqdiyahu li dhaiqiz zaman. Karena di sini dia wajibnya faur. Kenapa faur? Dikarenakan sempit waktunya sudah tinggal detik-detik terakhir di situ. Paham belum? Tinggal hari-hari terakhir, enggak ada kesempatan lagi kecuali dia harus bayar di situ. Kan hutangnya 10. Ini sudah 20 Syaban. Kalau dia menundanya udah enggak dapat lagi. Iya enggak? Harus dikerjakan faur di situ sudah. Nah, syahidnya bukan itunya. Syahidnya itu apa? Tarawih boleh tunda. Cuman kalau anak pribadi dan juga yang disarankan oleh para ulama, lebih baiknya kalau ada waktu, ada kesempatan segera dibayar hutang tadi. Karena kalau orang segera membayar itu enak sudah. Taruh lagi nih antum hutang 10 hari. Sekarang bulan Syawal berapa bulan? 30. <laughs> Bulan Syawal berapa bulan? Bulan Syawal berapa bulan? Bulan Syawal berapa bulan? Satu bulan saja. Nah, bulan Syawal itu satu bulan ya kurang lebih 30 hari. Di situ kalau antum hutangnya 10, antum bayar langsung ketika Syawal itu rasanya enak. Kenapa enak? Karena masih terbiasa puasa di bulan Ramadan. Rasanya itu enggak ada terasa berat itu loh. Iya enggak? Kalau udah terbiasa puasa Ramadan full 30 hari taruhlah. Iya enggak? Dia utang 10 hari. Dia bayar langsung di bulan Syawal itu rasanya ringan enggak? Ringan karena terbiasa puasa di bulan Ramadan. Setelah 10 hari tadi baru dia puasa Syawal. Selesai. Itu lebih bagus. Daripada dia menunda nanti di bulan taruhlah di bulan apa? enam Rojab misalkan atau di bulan Sya'ban agak berat. karena agak berat? Seakan-akan memulai puasa baru. Paham belum? Mahfum soal ini? Abdullah abum Eh, jadi yang namanya membayar hutang puasa ini lebih baiknya disegerakan karena kalau ditunda-tunda khawatirnya lupa atau bertumpuk-tumpuk tadi itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa dalilu dzalika hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat" Dalil yang mengenai bolehnya ditunda tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati' an aqdiya illa bi Sya'ban." Masyaallah. Dulu aku punya hutang puasa Ramadan, aku enggak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Nas sekali ini. Terang-terangan itu ya. Dalil yang menunjukkan apa tadi? Bahwasanya boleh tunda. Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum." Dulu aku punya hutang puasa punya hutang puasa, puasa apa? Ramadan, fama astati an aqdiyahu illa Sya'ban. Aku enggak mampu membayarnya, enggak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Mahfum san? Di bulan Sya'ban baru dia mampu. Wa kana dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yungkir 'alaiha. Padahal keadaan itu posisinya Rasulullah masih hidup, di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Berarti karena Rasulullah tidak mengingkari, perbuatan Aisyah tersebut disetujui. Menunjukkan bahwasannya boleh ditunda sampai bulan yang apa? Yang akan datang atau bahkan sebulan sebelum Ramadan yang kedua pun boleh. Intinya apa Aisyah intinya? Intinya apa intinya? Dibayar. Intinya dibayar intinya. Paham ya? 6. Berarti menunjukkan lil faur atau ditarohi ini. Tarohi. Sedikit lagi, misalun akhir tentang yang lain, al-wajib al-muakkad, yakni al-wajib alladzi lahu waqtun muhaddad. Penting ini. Kewajiban yang muakkad, kewajiban yang dipatok dengan waktu. Paham ya? Kewajiban yang dibatasi dengan waktu, yakni al-wajib alladzi lahu waqtun muhaddad. Kewajiban yang dia memiliki waktu yang telah ditentukan min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhirnya. Kas shalawatul khams, seperti salat lima waktu. Ada waktunya enggak Abdullah? Ada waktunya dibatasi atau tidak? dibatasi. Perhatikan. Nah, masalan sebagai contoh, fa innahu la yajib 'alal insan an yusalli as-salata Nam e, fawr dukhuli waqtiha li'anna waqtaha muwassa' falahu an yusalli fi awwali waqtiha walau an yuakhiraha ila akhir waqt masyaallah. Kata beliau, maka bagi seorang tidak wajib tidak wajib bagi seorang untuk langsung sholat pada awal waktunya, langsung sholat itu. Kenapa? Antum harus sholat apa dulu? Sholat sunnah kan? Iya enggak? Karena waktunya masih ada. Faham belum? Kecuali kalau antara waktu sholat wajib dengan dengan apa? Dengan sholat sunnah antum itu mepet. Itu antum enggak boleh sholat sunnah langsung sholat wajib. Bertabrakan berseberangan, ditegakkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah komat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Antum mau sholat sunnah dulu atau langsung ikut sholat wajib? Ikut sholat wajib. Apa kaidah dalam masalah ini? Hah? enam. apa kaidah dalam masalah ini? Bertemunya dua maslahah didahulukan masalah yang lebih apa? Yang lebih besar daripada salah satu di antara dua maslahah yang ada. Apa kaidahnya? Hah? Apa kaidahnya dalam kaidul fikih yang mudah aja pakai pantun pantunnya itu? Naam, ahsan. Fa intazaham tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa ada tazaham adadul masalih masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila bertemu atau berkumpul banyak masalah, banyak kepentingan, yuqaddam maka didahulukan Nah, barakallahu fikum a'la minal masalih, masalah yang paling tinggi. Sekarang salat sunnah ada masalahnya enggak? Ada masalahnya. Salat wajib ada masalahnya, ada kepentingannya, ada faedahnya, ada manfaatnya. Cuman lebih besar mana manfaatnya? Salat sunnah atau salat wajib? Wajib berarti tinggalkan salat sunnah, masuk salat wajib. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Naam. Semuanya kita lewati. Kita lihat lagi berikutnya. Kata beliau di sini Kenapa di sini kok kita nggak langsung sholat wajib? Karena waktunya muasa luas. Falahu an yusalliya boleh bagi sholat dia untuk sholat di awal waktunya, awal waktunya. Walahu an yuakhiraha boleh mengakhirkannya ila akhir waktu sampai akhir waktu karena yang penting masih ada waktunya. Li'anna tauqitahu yadullu ala anna al-waqta kullahu zaman fi'il. Dikarenakan adanya waktu, pembatasan dan waktu itu menunjukkan bahwasanya apa? Waktu semuanya itu waktu untuk dikerjakan. Min awalihi ila akhirih dari awal sampai akhir. Cuman yang paling abdul yang mana? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu tidak mengharuskan di awal waktu. Awal waktu maksudnya begitu adzan langsung salat langsung. Begitu adzan kan ada wudhu dulu, setelah itu salat sunnah baru salat wajib, ya enggak? Apa maksudnya itu ya? Karena waktunya muasaan masih ada waktu. Kecuali lo keadaannya terpepet tadinya, keadaannya mendesak, sempit, tidak ada waktu lain kecuali harus dia salat wajib, tinggalkan salat sunnah, masuk salat wajib. Paham ya? Seperti itu. Yang jadi permasalahan jangan ada di antara kita, wah ini salatnya panjang kelihatan salat subuh ini panjang kelihatannya. Anak tak salat sunnah dulu di belakang aja lah. Jangan. Paham ya? Kalau sudah terlambat salat sunnah, gantikan setelah salat subuh. Eh, antum misalkan nekat salat sunnah di belakang itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tetap antum ikut salat subuh nanti setelah salat subuh gantikan salat sunnah yang terlambat tadi itu. Kalau pas posisi terlambat. Kenapa? Karena antum sudah melanggar sini. Melanggar apa? Pertama melanggar kaidah, kedua melanggar dalil. Paham ya? Posisi imam sudah sholat mulai Allahu Akbar atau malah mulai sholat sunnah di belakang. Karena nanti biar dapat dua rakaat sebelum subuh. Keliru. Kalau mau dapat ya tadi sholatnya. Bukan ketika sholat wajib ditegakkan atau baru sholat sunnah. Keliru ya. Jadi upayakan langsung ikut sholat wajib. Perkara yang terlambat tadi boleh ditunda ketika setelah sholat selesai apa sholat wajibnya. Mahum sholat Abdurrahman. Mahum. Ayo. Kita lihat sini waqalu fasma'an ai isma' ma aqulu sama'a tafahumin wa tafakkurin. Dengarkan apa yang aku katakan dengan pendengaran yang tafahumin dengan memahami wa tafakkurin merenungi dan berpikir. Li'anna ilmu samaal mujarrad laisa bisyai' karena cuma mendengar tok, mendengar tok ya semata-mata mendengar saja itu enggak ada sesuatu, enggak ada nilainya. Antum dengar tok itu enggak ada nilainya, tapi dengarkan, pahami, direnungi. Mahumisa? Jadi kalau mendengarkan sesuatu itu jangan mendengarkan toh, tapi didengarkan, dipahami, direnungi. Karena ini nanti masuk dalam kaidah apa? Bungen tua. Kaidah Jawa, bungen tua itu melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Keluar masuk telinga kanan, eh masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Bang ya? Jadi dengar saja. Siap, siap, siap. Sahih, ayo. Naam, sahih. Siap, siap. Cuman dengar saja tapi itu jangan. Upayakan ketika mendengarkan tafahum mutafakur, dipahami apa yang diucapkan, dipikirkan benar atau tidak. Setelah itu baru siap. Paham ya? Nah, jangan apa? Jangan cuma semata-mata apa tadi? Li'anna sama'al mujarrad laisa bisyai'. Karena kalau cuma semata-mata dengar itu enggak ada nilainya. Laisa bisyai', bukan sesuatu hatta yakuna ma'ahu ta'ammul wa tadabbur sampai benar-benar bersama dia itu ta'ammul memperhatikan tadabbur merenungi idan jika demikian al-qaidah kaidahnya annal amrul mutlaq lil fauriyah. Perkara yang sifat eh, perintah yang sifatnya mutlak gak ada takyid itu fauriyah. Fauriyah itu apa berarti? Menunjukkan dikerjakan langsung. Malam yadul ad-dalil ala annahu litarahi. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perintah tersebut tarahi boleh ditunda. Wa hadha huwal qaul Inilah pendapat yang kuat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hamdalah Sepanjang yang kita baca ini mulai dari awal kemarin sampai hari kesimpulannya apa? Ewa? Ewa. Annal amro al mutlak. Ya dulu al faur illa idakana kana hunaka dalilun dulu al Alat tarawih, Paham ya? Hukum asalnya perintah yang sifatnya mutlak itu menunjukkan faur, dikerjakan langsung sampai datang dalil yang menunjukkan apa? Perintah tersebut tarawih boleh ditunda. Baru kita bawa kepada mana? Tarahi. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.